Ada yang bertanya, ada ikhwan yang tidak mau memenuhi panggilan azan dikarenakan adanya menggunakan mikrofon atau speaker. Jadi beliau sholat lima waktu di rumah. Jazakumullahu khairan. Dalilnya mana? Hmm, sebelum dia nanya kita, dalilnya mana pakai speaker? Kita balik. Dalilnya mana kamu sholat di rumah? Hmm? Ya dengan alasan pakai speaker. Nah, menggunakan speaker. Subhanallah. Kok oh, ada yang punya pemahaman kemahalan? Di zaman milenium. Kalau boleh diraba-raba ya. Ya, tanya langsung ke orangnya kan. Kalau bisa diraba-raba. Paling alasannya mikrofon tidak ada di zaman salaf. Tidak ada di zaman salaf pernah mikrofon itu. Mereka tuh kalau azan di menara-menara sana, azan, tidak pakai mikrofon. Bid'ah ini mikrofon. Karena bid'ah nggak mungkin saya memenuhi panggilan Azan yang mikrofon. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah musta'an. Kira-kira dalam kehidupan dia banyak nggak ya perkara-perkara yang nggak ada di zaman salaf? Coba diem. Kira-kira dia pegang apa ya? Kira-kira dia, dia pegang HP enggak? Hah? Mungkin Ya mungkin juga kalau dia ngotot gak bakal pakai HP ya kan. Ini gak ada zaman salaf. Jadi kayaknya enggak ya kan. pasti pegang dia HP. Itu juga enggak ada gitu di zaman salaf. Kamu memegang perkara bid'ah. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu Jadi yang namanya mikrofon dalam istilahnya para ulama ini adalah alatun nakal alat untuk menukilkan sesuatu ini kan pembesar suara kan gitu ya menukilkan suara kamu ke tempat yang lebih jauh nah, yang semacam ini para kawasikum kembali kepada fungsinya Ketika fungsinya perkara mubah, maka mubah. Ketika difungsikan ke perkara yang jelek, maka dia jelek. Alat saja ya. Ini tidak dimasukkan oleh para ulama terkait dengan wasilah dakwah. Bukan. Wasilah dakwahnya muhabarah. Ini wasilah dakwah. Antum ceramah. Itu wasilah dakwah. Antum tablighul ilm, menyampaikan ilmu dengan cara muhabarah. Itu wasilah dakwah. Ada di zamannya Rasul. Baik. Speaker ini alat nukil saja. Dan itu sekali lagi secara hukumnya tergantung penggunaan. Kalau digunakan untuk perkara yang baik, ya baik. Untuk muhawarah, untuk taklim, untuk azan dan baik. Tapi kalau digunakan untuk perkara yang jelek, jelek, jelek. Oh, untuk nyanyi, konser, segala macamnya. Jelek jelek. baik itu itu yang dijelaskan oleh semua ulama kita zaman sekarang ini. Barakallahu itu Tanyakan sama dia. Siapa ulama dia mengatakan seperti itu? Terkait dengan masalah azan. Juga demikian, ini alat nakal saja. Alat menukilkan suara saja. Barakallahu fikum. Yang dijadikan sebagai ibroh bukan stikernya, tapi azannya. Mengumandangkan azan itu perkara yang wajib. Bagaimana caranya supaya azan terdengar dengan suara yang keras? Itu perkara syar'i. Ketika yang bermimpi melihat azan di zamannya Rasul, namanya hmm? namanya Abdullah ibnu Zaid bin ada dua ya Abdullah bin Zaid bin Abdurrahman ada sahibul azan. Kalau sahibul wudhu, Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini. Sahibul wudhu. Sahabat yang mimpi lihat azan. Ketika lapar kepada Rasulullah SAW. Tidak beliau yang disuruh azan. Siapa yang disuruh ya Pak? Sahabat bilang. Tahu alasnya kenapa ya Pak? Disebutkan dalam sebuah hadis dikatakan li'anahu eh, li'annahu anda minka sauta. Dikatakan bila suaranya lebih lantang, lebih keras daripada kamu. Maksud syariatnya sangat jelas, bukan semata-mata Bilal dan dan, dan Fulan, tapi terkait dengan masalah suara kerasnya. Apa tujuannya? Supaya nyampe ke tempat yang lebih jauh terdengar oleh muslimin yang lainnya. Para kelas itu. Yang ini arah nakal. Yang dituju dengan mikrofon itu bukan terkait dengan mikrofonnya, tapi dekat dengan suaranya kamu. Hmm, supaya suara kamu terdengar jauh, sejauh-jauhnya. Supaya mendengarkan suara ada. Dipenuhi. Rasul mengatakan, atas ma'un nida. Kepada siapa ya Pak? Abdullah bin Umi Maktum. Dan mengatakan, atas ma'u Bilal. Ya. Kalau, kalau diam. Beliau mengatakan, apa kamu mendengar suara azan? Nama ya Rasulullah. Fa'ajib izan. Kalau kamu dengar, penuhi panggilan azan. Semua mengatakan, atas na'u Bilal? Apa kamu mendengar Bilal? Tidak. Karena yang dimaukan bukan muazinnya, tapi suara azannya. Sehingga mikrofon alat nukil saja. Tidak ada yang mengatakan kalau Bilal. Barakallahu fiikum. Paham ya, ya? Jadi tolonglah dalam beragama jangan jumud. Jangan jumud. Barakallahu itu. Hah? Tahu jumud? Kaku. Barakallahu fiikum. Lah, Makanya eh, orang-orang semacam ini yang mencoreng-coreng muka dakwah. Yang semacam inilah yang dijadikan sebagai hujah oleh ashabul ahwal bidah untuk menghantam ahlu sunnah. Mereka itu dikit-dikit bid'ah, dikit bid'ah. Pokoknya semua yang tidak ada di zamannya Rasul bid'ah gitu. Masa katanya Pak. Nah demikian kaidahnya. Nah, sampai di orang sebelah kita orang ini, sebelah kita. sebelah kita ya Nah, dikarenakan nggak nggak jauh dari antum, sebelahnya kita orang. Saya merasa perlu untuk menjelaskan eh, apakah semua yang tidak ada bisa menyuruh Rasul dikatakan bid'ah? Nerangkan dia. Jawabannya ya tidak. Tergantung bagaimana uh, apa bendanya, apa perkara tadi. Kalau terkait dengan urusan-urusan duniawi, perkara-perkara sifatnya duniawi, teknis semacam ini, tidak tergantung kegunaannya para ulama. Itu sangat banyak. Di zaman Rasul tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada kereta, tidak ada tidak motor, tidak ada HP. Semua tidak ada, ya, Ikhwan. Ya. Terus gimana kalau kita berangkat dakwah menggunakan pesawat? Saya tidak mau. Mau saya nggak mau taklim eh, misalnya orang Surabaya, saya nggak mau taklim ke Jakarta. Kenapa? Pesawatnya tidak. Hmm? Orang dari Cirebon menuju ke Babakan. Ini Cirebon kota ke Babakan. Hah? Naik apa ya, Pan? Naik mobil. Oh, enggak bisa. Mobil nggak ada zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Afan saya nggak nggak nggak enggak bisa taklim di Babakan. Kenapa? Capek jalan kaki dari Cirebon ke Babakan ya. Mau naik mobil enggak boleh itu. Bid'ah ya. Apa demikian? Hah? Allah musta'an. Makanya ini uh, omongan semacam ini, pemahaman semacam ini, ikhwan. Uh, eh, saya dikatakan <laughs> apa? Lucu. Allah musta'an. Nama ikhwan. Menyedihkan. Allah musta'an haula wa Dan saya yakin, saya yakin-yakinnya dia bakal akan uh, terkena dengan paham dia sendiri. Harap. Uh, kira-kira Jumatan di mana dia? Di rumah atau di masjid? Saya mau tanya, kira-kira dia Jumatan di mana? Jawab dia Di rumah juga? Ikhwan. Hah? Di waktunya di rumah, Jumatan ke masjid. Kenapa tidak ke masjid? Hmm? Berangkatnya eh, setelah azan, selesai khutbah atau sebelumnya? <laughs> Akan terjadi ya Allah. Allah haula wa La quwata illa billah. Orang itu kalau sudah terkena pemahaman yang menyimpang, torobat aqwaluhum bi af'alihim. Ucapan dan perbuatan jadi goncang. Ya, ya tanah kabun akan saling kontradiksi para Jangan toleh para itu. Tidak ada ulama yang punya pemahaman demikian. Mansalah hukum bihada. Apakah ada dalil yang mensyariatkan untuk meminta maaf kepada orang tua, saudara-saudara atau rekan-rekan sebelum memasuki bulan Ramadan. Apakah ada dalilnya? Wallahu a'lam. Setahu saya tidak ada dalilnya ya, kan? yang mengkhususkan yang mengkhususkan minta maaf sebelum Ramadan. Saya nggak tahu. Tapi pemahaman semacam ini saya tahu. Saya tahu. Saya pikir pemahaman seperti ini munculnya cuma di Surabaya dan sekitarnya. Karena saya tahu betul orangnya yang menyampaikan ini. Aku masih ingat ya, Pak, Pak lupa Tidak tahu aku kan di tengah kota ya. Ternyata di mana-mana dikarenakan linknya dia itu menasional. Jadi sudah lama sekian tahun yang lalu pada kelas itu. Tata di Surabaya ada pertanyaan ketika kita kajian di setengah kota Surabaya, kajian uh, Ivan Akhwat, hasilnya bapak dari ibu-ibu pakai hijab ya. Ada pertanyaan seperti ini. Dan saya tahu saatnya, Kalau saya bukan pulang, saya tahu orangnya. Ya, al linknya mereka. Terkait dengan masalah ini. Dibawakan dalil tentang hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doanya malaikat Jibril. Beliau naik ke mimbar, tahu-tahu mengatakan amin, amin, amin. Ya, amin, amin, amin. Tiga kali amin kan? Salah satunya adalah malaikat Jibril berdoa, Fumriin, anfumri'in." Ma'an anfumri'in. Adraka Ramadhanah. Wa fil lafdhin dakhala alaihi Ramadan. Thumma kharaja minhu wa lam yughfar lah. Itu lafaznya. Kira-kira apa tersebutnya ya, Pak? Sungguh celaka, sungguh binasa, sungguh sengsara. Seseorang yang mendapati Ramadan, adroka Ramadan. Lafaz yang lain seseorang yang sudah memasuki Ramadan. Ramadan masuk kepada dia. Dia memasuki Ramadan kemudian dia keluar dari Ramadan walam yughfar lahu tapi belum diampuni dosanya Kita gitu terjemahannya ya ya betul ya kul amin katakan amin masyur fakutu amin ini hadis dengan terjemahan seperti ini apa maknanya ya Pak Maknanya menjelaskan kepada kita ancaman-ancaman bagi siapa saja yang tidak bisa memanfaatkan momen Ramadan untuk dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ramadan bulan beramal, bulan bertakwa, bulan maghfirah. Ramadan sebulan penuh. Ternyata dia selesai Ramadan, dosa belum diampuni oleh Allah Azza wa Oleh Pak Ustadz ini, dia nggak bisa berharap taklimnya mesti menggunakan buku terjemahan. Atau mungkin Pak Pak masih ingat. Tahu misalnya ya. Kerampiangan apa atau orang langsung? Ya lah, PN. Ada kelas itu. Ini orang menerjemahkan dengan terjemahan yang seperti ini. Sungguh celaka, sungguh binasa, sungguh binasa seseorang yang belum meminta maaf kepada orang lain ketika Ramadan. Baik barakallahu Intinya dia ini salah terjemah. menterjemahkan dengan terjemahan seperti itu. Akhirnya dia menyampaikan sebuah faedah baru. Cuma kali ilmu baru itu. Sampaikan kepada para jamaahnya. Berarti ya harus amalkan ini. Ini supaya kita lepas dari kesengsaraan doanya malaikat Jibril segera bermaaf-maafan kepada orang tua, kepada saudara, kepada family, kepada rekan-rekan sebelum Ramadan. Gitu. oh, khawatir mereka, oh, lagi semangat semangatnya belajar belajar sunnah. Diperhatikan. Rombongan ibu-ibu semuanya ibu-ibu kok nggak ada gak ada laki-laki yang mereka orang uh, borjoisnya Surabaya bisa bawa, bawa mobil sendiri. Rombongan ibu-ibu menziarahi rekan masing-masing rekan-rekannya ke ibu ini, ke rumahnya ibu ini, ke rumahnya ibu ini, ke rumahnya ibu ini, jamaah dhewe. Tujuannya apa? Saling bermaaf-maafan supaya tidak terkena ancaman doanya malaikat Jibril. Ya disebarluaskan, ini ilmu baru ini disebarluaskan, wajah segala macam, wah tersebar luas. Allahul musta'an. Ini akibat tidak ngerti bahasa Arab. Moco hadis, membaca hadis diterjemahkan salah. Sehingga tidak ada. Barakallahu. Ngoten nggih. Sebatas ilmu yang saya tahu tidak ada nas dalil satupun yang mengharuskan kita yang mewajibkan kita untuk berbuat demikian. Barakallahu. Di antara pemahaman aneh lagi yang muncul ketika itu adalah uh, faedah disebarkan bu yang ada. Tidak boleh melepas pakaian, melepas hijab di rumah selain rumah sang suami. Itu bahasanya. Ada yang tanya, Ustaz, nah kalau saya main ke rumahnya orang tua, kalau saya mau mandi gimana Ustaz? Tidak boleh. Itu bukan rumahnya suami. Kalau di rumahnya bukan suami, tidak boleh melepaskan hijab. Terus, ya nggak usah mandi. Kalau mau mandi, ya sah hijab hijabnya jebur. Tanya lagi, Ustaz, nah kalau saya kepingin beli baju baru di mall, kan harus dicoba Ustaz. Jangan boleh. Tidak boleh kamu melepaskan di selain rumahnya sang suami. Iya. Terus gimana? Ya, jangan dilepas, coba gini-gini aja. Kira-kira pas cukup ya sudah. Padahal mereka tahu kalau di mall itu kan ada ruang ganti gitu ya, khusus ada uh, tertutup gitu ya. Nah, mereka bisa uh, seperti itu. Ditanya lagi saya ini, oh mana pemahaman apa lagi? Ternyata dibawakan hadisnya. Hadis. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ayyumam ra'atin khala'at siyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat faqad eh, hatakati sitra bainaha wa baina rabbiha wanita manapun yang melepaskan pakaiannya di selain rumah suaminya maka sungguh dia telah membuka tabir menyikap tabir antara dia dengan Robnya betul terjemahannya nggak salah hadisnya sahih disebutkan dalam uh, Muslim Ahmad riwayatnya sahih diterjemahkan seperti itu lafziyah seperti itu lalu membuat sebuah fakta sendiri akhirnya muncul pemahaman yang aneh seperti itu apa yang salah salahnya tidak merujuk kepada keterangan dan syarahnya para ulama hatinya sahih terjemahan lafziyahnya betul tapi makna yang dimaksud oleh para ulama adalah hadis ini larangan ancaman keras bagi seorang wanita yang membuka auratnya di hadapan yang bukan mahram. Membuka auratnya di hadapan yang bukan mahram. Terkait dengan masalah aurat. Gak ada takut pautnya dengan pertanyaan tadi. Para kelasiku. Artinya ketika dia para kelasiku membuka auratnya dia. Melepas pakaian di tempat yang tertutup, ya boleh, nggak ada yang lihat. Ya nggak boleh ancaman memperlihatkan auratnya kepada selain suami. Paham sih ya? Jadi kalau ke rumahnya bapak, ke rumahnya ibu, ke rumahnya family, kakak adik, mau mandi, ya mandi aja. Tapi di kamar mandi, tutupin, kunci, gak ada yang lihat. Agak Gak ada masalah. Dilepas gak ada masalah. Atau di kamar, Masuk dalam kamar, kunci kamarnya nggak ada yang lihat. Silakan mau ganti baju, mau apa, silakan. Eh, selama, tidak ada yang lihat kecuali suami. Suami hebat, tidak ada batasan aurat. Paham tuh? Akibat tidak merujuk kepada pemahaman para ulama. Nah, kayak gini-gini yang laris saya. Kita bahasanya begitu ya. dan Tidak gadungan kemahatan yang laris. Ya dikasih kemampuan orasi yang luar biasa, ganteng juga wajahnya, disukai sama ibu-ibu. Oh, Allah Terakhir ya. Terakhir ya. eh Terakhir ya. Nah. Apakah tinggal di komplek ma'had termasuk orang yang mendapatkan pahala 50 orang sahabat? Ya nggak dipastikan. Di antara upaya Ya, di antara upaya supaya kita bisa sahabat koma di atas sunnah bi'ah solih lingkungan yang baik dan ke orang mahat mahatnya ahlu sunnah salafiyah dan tidak semata-mata tinggal di situ tapi anda belajar di situ mengkaji ilmu agama di situ dengan Ustadz Alusunnah yang ada di situ, mengamalkan sunnah bersama dengan teman-teman yang lain, berpegang teguh dengan sunnah dengan teman-teman yang lainnya. Itu upaya untuk istiqomah dan insya Allah mendapatkan pahala tadi barakallahu. Saat tempat-tempat yang lain, wilayah yang lainnya luar biasa seperti itu, Anda berusaha tegar, sabar dengan ke tempat-tempat yang mulia seperti itu. Dan namanya upaya tidak bisa kita memastikan person-personnya. Hah? Baru Coba misalnya, ya? Jangan-jangan itu ada tersebar berita yang tinggal di lingkungan pesantren dapat 50 pahala 50 pahala para sahabat. Tidak. Itu upaya untuk sahabat di atas sunnah. Apakah sekarang tahun 2017 sudah termasuk zaman safar di atas sunnah yang akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Tadi kan sudah terangkat. Tadi itu penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah dan ke para ulama yang lain bahwasanya ayyamu sabr, hari-hari kesabaran yang disebutkan dalam riwayat tadi itu terkadang ada di sebuah zaman ya sudah muncul zaman tersebut zaman yang lain tidak kadang ada di sebuah tempat tempat yang lain tidak Kadang dialami satu sebagian orang, terkadang tidak. Itu kembali kepada kondisinya. Kondisi di mana orang yang mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, sabar di atas sunnah, termasuk di sunnah, mengalami cobaan yang luar biasa. panggil ah, ada lagi itu. Terkadang di sebuah tempat sudah mengalami ayam musabah. Dia tinggal sebuah tempat rumahnya dia di tengah-tengah masyarakat sana tadi itu. Dia baru mengenal sunnah, baru belajar sunnah. Tahunya di wilayah yang lainnya gitu ya Pak. Sudah paham sunnah, balik ke tempat asalnya. Ya Allah, dia menyaksikan semuanya, saya merinding dia. <laughs> kesirikan, kesirikan di mana-mana. Ya Allah, kefasikan, segala macamnya. Dia seorang diri. Mau nggak mau tinggal di situ rumahnya di situ. Bisa jadi pada orang ini, pada orang ini sudah masuk pada dia ayam musabar. Sebab dia di situ, di tempat itu, di mata dia tinggal di situ, dituntut untuk sabar di atas sunnah. Godaannya banyak, cobaannya banyak, rintangannya banyak, musuhnya banyak, tekanannya banyak, semuanya banyak. Mungkin itu orang, mungkin mungkin sekelompok orang, mungkin di sebuah masa, mungkin di sebuah tempat. darat itu terjadi jangankan 2017 diterangkan tadi sudah terjadi dialami oleh zamannya kaum salaf darah tabiin atau tabiin dan setelahnya lagi barakallahu contoh yang paling gampang seperti masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah fitnah khalqul Quran itu kan sangat dahsyat ya kan sangat negara loh itu itu dimasukkan di ayat musafir betul-betul harus sabar berpegangan dengan prinsip pada mereka ada ayam musab yang sabar pada masa itu mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Wah, sampai nanti di akhir zaman nanti menjelang kiamat nanti ayam sober ini akan merata ke semua tempat di semua waktu di semua orang semua pihak akan merasakan semuanya ayam sober tadi itulah masa-masa di mana dia harus melakukan uzlatun Kamilah uzlah tamah pengasingan diri secara total meninggalkan semua orang kabur membawa agamanya untuk menyelamatkan agamanya barakallahu saat di mana dakwah apalagi bermanfaat amar ma'ruf nahi munkar apalagi bermanfaat falas itu di akhir zaman nanti barakallahu Allah taala alam bisawab lebih baik apakah lebih baik meninggalkan tempat yang banyak fitnah atau tetap diam di tempat tersebut untuk mendakwai mereka agar bisa mendapatkan pahala 50 orang sahabat tergantung antum antumnya tergantung keadaannya ada kalau itu ketika antum di sana kuat antum kuat insya Allah ilmunya ketabahannya tegar kuat antum melihat prospek dakwah ada nah, ada Antum punya kemampuan. Dakwah. Bismillah. Tapi antum terus komunikasi dengan para ikhwah, dengan para tidak ziarah ke mereka supaya semakin kokoh. Di tempat itu aku berdakwah, dakwah, dakwah, dakwah, dakwah. Ada prospek, ada kemaslahatan untuk dakwah. Dan antum merasa aman. Ini eh, dalam bab ini muhalafah lebih akhlak. Ada sebagian pihak nggak bisa. Mau dakwah tidak punya kemampuan, buntu dia, dan dia tidak aman di tempat itu, rawan penyimpangan, rawan futur, rawan terbawa arus, segera pindah, segera pindah. para pelajar untuk menyelamatkan uh, agama kita para Allah taala alam Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan Semoga dipahami dan semoga bisa membuat semakin bersemangat Untuk tambah sunnah terutama di masa-masa akhir zaman seperti ini, masa-masa penuh dengan tantangan para ulama yang kata yang isi koma, yang tegar, Allah berkorib sangat dekat sekali. Ikhwan. Batasnya cuma sampai kita mati. para Barakallahu itu. Maka terus dijaga sampai meraih koma dan husnul khatimah di akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu